Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah. Perhatikan barakallahu fikum agar kita bisa mengambil faedah yang lebih luas dan juga Nah barakallahu fikum lebih banyak karena pembahasan kita ini masih seputar pembahasan al-asma wa sifat. Yang mana kebanyakan orang bergelimpangan dan bahkan apa terpleset, tergelincir dalam masalah asma wa sifat. Oleh karena itu perlu kita merenungi, memahami serta mengamalkannya. Nah, terutama berkaitan masalah apa? Sifat dzatiyah, sifat fi'liyah atau yang semisalnya. Kita lihat apa yang disampaikan oleh beliau di sini. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan, kemarin lanjutannya belum kita selesaikan ya, halaman 62 perhatikan bagian bawah itu, halaman 62 yang punya kitab simak baik-baik ya biar tidak gagal paham. Na'am barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan, hafizallahu taala wa ra'ah. Maqalu fi qawlihi as-sami' al-basir. Mereka ahlu sunnah para salaf mereka tidak mengatakan di dalam firman Allah Ta'ala As-Sami' al-Basir, zat yang maha mendengar dan maha melihat, wal makhluk sami'un basir. Mereka enggak mengatakan seperti itu. Makhluk juga mendengar dan melihat. zam at-tashbih, akhirnya mengharuskan keserupaan. Ingat-ingat untuk bantah poin ini sudah kami sebutkan berkali-kali kaedahnya. Upayakan antum sudah menghafalnya, kalaupun belum menghafalnya sudah mencatatnya. Kaedah berkaitan masalah apa? masalah orang-orang yang gagal faham eh, mengatakan kalau Allah taala mendengar melihat makhluk juga mendengar melihat berarti sama gitu loh jadi mereka ideologi pemikirannya itu menyamakan karena sama-sama melihat sama-sama mendengar bagaimana batan kemarin kaidahnya bagaimana asfajri Naam ahsan tabarakallahu fikum al-ittifaqu fil asma la yastalzim al-ittifaq Fidzawati wal haqa'iq. Ini penting. Nah, fikum. Sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama dari sisi zat dan hakikatnya. Itu kaidah yang sering terulang-ulang upayakan antum dah melekat di benak antum ya. Al-ittifaqu fil asma la yastazim al-ittifaq fidzawati wal haqa'iq. Sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama dari sisi zat dan hakikatnya. Mungkin sama namanya tangan, sama namanya pendengaran, sama namanya penglihatan, tapi setelah hakikatnya tidak sama. Ini antara khalik dengan makhluk aja seperti itu. Paham ya? Terlebih-lebih lagi antara khalik dan makhluk itu lebih apa? Lebih besar lagi antara antara makhluk dan makhluk saja itu perbedaannya banyak sekali. Paham ya? Antara makhluk dan makhluk itu aja berbeda, apalagi antara makhluk dengan khalik jauh lebih berbeda lagi. Faham maksudnya ya? Nah, sekarang taruhlah sebagai contoh untuk pendekatan pemahaman. Nah, barakallahu fiikum. Si A sama si B sama-sama jualan apa? Jualan bakso. Namanya bakso sama atau tidak? Sama. Si A juga jualan bakso, si B juga juga jualan apa? Bakso. Tapi apakah bakso yang dijual si A itu sama dengan bakso yang dijual sama si B rasanya sama? Enggak sama padahal sama-sama namanya apa? Bakso. Paham ya? Jadi nama itu tidak mengharuskan sama zatnya. Paham ya? Yang ini bakso sapi, ini bakso ayaman beda sudah. Tapi sama-sama baksoan itu. Nah, kalau Syekh Muhammad bin Shalih kalau anda mau merujuk melihat, beliau kalau mensyarah eh, masalah asma sifat itu bagus sekali. Biasanya dipermisalkan dengan hewan. Paham ya? Hewan semut dengan gajah. Contohnya ya, semut dengan gajah secara global gajah punya tangan. Semut juga punya tangan. Tapi apakah sama tangan semut dengan tangan gajah? Sama atau, atau tidak sama? Beda tapi sama-sama namanya tangan. Itu untuk memahamkan apa kaidah tadi itu barakallahu fikum na'am. Kita lanjutkan lagi biar tambah jelas. Maqalu hadza mereka para salaf enggak ada yang mengatakan seperti ini li'annahum ya'lamuna anna sifatul khaliq takhtassu bihi dikarenakan mereka mengetahui bahwasanya sifat-sifat pencipta itu adalah sifat-sifat yang khusus dengannya wa sifatul makhluqin dan sifat-sifatnya makhluk takhtassu bihim itu sudah khusus untuk apa makhluk juga. Falaisa sam'ul falaisa sam'ul makhluk ka sam'il khaliq. Maka tidak sama pendengaran makhluk seperti pendengaran khaliq enggak sama. Paham ya? Maka pendengaran makhluk itu enggak seperti pendengaran apa? Khaliq pencipta. Sekarang makhluk mendengar mendengar suara yang mana? Suara yang ada di sekitar sini aja. Antum sekarang dengar suara apa sekarang? Eh? Ramai di luar sana dengar apa suara apa coba? Eh? Suara apa itu? Eh, <laughs> barakallahu fikum suara hewan ya. Suara hewan tapi kalau di stadion sana nggak bisa dengar lagi antum karena pendengaran makhluk terbatas. Tapi Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Pendengarannya meliputi segala sesuatu itu bedanya sudah. Nah, kita lihat lagi. Wala basarul makhluk kabasul khaliq. Tidak pula penglihatan makhluk seperti penglihatan pencipta nggak sama juga. Sekarang makhluk melihat sesuatu yang ada di depannya saja. Di belakangnya sudah nggak bisa lihat. Paham ya? Sekarang antum taruhlah menghadap ke depan, eh, kemudian ditanya di belakang antum ada apa? Dia nggak tahu, kecuali yang pernah dia lihat saja. Paham belum? Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala nah di samping mengetahui segala sesuatu, Allah taala juga apa? Nah, barakallahu fikum, nah memiliki idrak, yaitu idrak itu mengetahui semua dari segala sisi. Kalau manusia kan depan-depan, belakang-belakang. Paham ya? Tapi Allah Ta'ala mengetahui semuanya dalam sekaligus. Atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri semuanya tahu. Idrak namanya. Paham ya? Manusia hanya bisanya ru'yah. Melihat. Paham ya? Melihat yang ada di depannya. Kalaupun di belakang harus noleh terlebih dahulu. Itu manusia. Ikhwan fiddin azdan azakumullah kita lihat. Walihada kal. Oleh karena ini Allah Taala menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang seperti Allah Subhanahu wa taala, serupa dengan Allah taala dan Allah taala adalah zat yang Maha mendengar dan Maha apa? melihat. Syai'un di sini nakirah. Ingat-ingat kaidahnya dalam ilmu usul, an-nakirah fi siyaqin nafi tufidu al-umum. Nakirah itu kalau terletak pada konteks peniadaan, laisa, penafian atau bukan laisa? Aywan na'am, laisa penafian. Ya enggak? Laisa termasuk saudarinya kana. Awal mulanya kalau seandainya enggak dibalik laisa syai'un kamitslihi. Paham ya? Seperti itu na'am barakallahu fikum. Jadi di sini perhatikan baik-baik. Oleh karena itu ketika nakirah terletak konteksnya peniadaan maknanya umum tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala enggak ada satupun berikutnya ma asghalat hadhihi al-ayah 'ala sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ahli al-'ilm fil qurun al-mufaddalah masyaallah. Naam, tidak ada iskal. Tidak ada iskal dalam ayat ini. Na barakallahu fikum di hadapan para sahabat Rasulullah alaihi wasallam, tidak pula al ilm yang mereka berada di tiga generasi yang diberikan keutamaan. Pertanyaannya, tiga generasi yang diberikan keutamaan siapa saja antum? Siapa? Tiga generasi yang diberikan utamaan kalau antum dengar Al-Qurun Al-Mufaddalah, tiga generasi yang diberikan keutamaan siapa itu? Umar. Siapa? Abu Bakar. Terus Umar terus Utsman terus Ali enggak? Eh? Berarti empat. <laughs> Bukan, bukan itu ya. Kalau dikenal dengan Al-Qurun Al-Mufaddalah tiga generasi yang berikan keutamaan siapa maksudnya? Sahabat, dengarkan. Tabi'in, atba'u tabi'in, itu yang dimaksud. Jadi pahami baik-baik ya. Al-qurun al-mufaddalah itu maksudnya tiga generasi yang memberikan keutamaan, sahabat, tabi'in, wa atba'u tabi'in. Dalilnya mana? Khairun nasi qarni, summa alladziina yalunahum, summa alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku itu sahabat, kemudian yang setelah mereka itu tabi'in, kemudian setelah mereka itu atba'u tabi'in. Itu dikenal dengan al-qurun al-mufaddalah. Jangan sampai terlupakan. Bal qara'uha wa aqarruha kama za'at musbitina ma dallat 'alaihi masyaallah. Bahkan mereka para salaf tiga generasi tersebut barakallahu fikum dan para sahabat yang lainnya mereka membacanya dan menetapkannya dan mengakuinya sebagaimana datangnya dalam keadaan menetapkan apa yang ditunjukkan atasnya. Enggak mengubah wal syai'. Tangannya tangan, turunnya turun. Paham ya? Seperti itu. Mendengarnya mendengar. Enggak pernah mereka mengubah, oh tangan ini maknanya nikmat, tangan maknanya kekuatan enggak ada. Itu enggak ada kisahnya itu ya. Kalau para sahabat, para salaf enggak ada yang seperti itu. Yang yang mengatakan seperti itu orang-orang belakangan yang dikenal dengan sok tahu. Paham ya? Nah, sok tahu Padahal apa? Para sahabat dan juga para nam tabi'in tidak ada yang mengatakan seperti itu. Allahul musta'an hatta kulu pun minal a'ajim. Hingga datangnya apa? Datangnya generasi-generasi nah barakallahu fikum dari kalangan a'ajim. Paham ya? Generasi berikutnya dari kalangan a'ajim, orang-orang ajam. Orang ajam ini seperti kita ini, orang ajam. Ya enggak? Nah barakallahu fikum wa auladul a'ajim alladziina fi fitarihim talawusun minal wataniyah dan juga anak-anaknya orang Adam yang di fitrah-fitrah mereka sudah kotoran minal wataniyah daripada apa? Na'am barakallahu fikum menyembah berhala atau yang semisalnya. Allahu musta'an. Wa min madzahibil kuffar dan juga kotoran dari madhab-madhab orang kufar wasaru yakhbituna khabta aswa dan akhirnya mereka menjadilah orang-orang yang apa? Orang-orang yang bertindak serampangan itu artinya gitu Yakhbituna khabta aswa itu maksudnya bertindak serampangan. Kalau dalam kamus itu bertindak serampangan atau membabi buta. Paham ya? Nah, kalau babi udah buta tahu sendiri bagaimana? Nah, babi aja kalau nggak buta antum tahu sendiri bagaimana ngejar? Ini buta lagi gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Karena mereka fitrahnya sudah rusak, sudah kotor, akhirnya mereka bertindak sesuka mereka. Paham ya? Bertindak serampangan. Nah, dikenal dengan yakhbituna khatta aswa. Naam. Wa yatahaddaquna fiha. Kemudian mereka masing-masing apa? Bergaya eh, nah barakallahu fikum bergaya sok pandai di dalamnya. Itu namanya apa? Naam tahadlaqa yatahaddaqu maksudnya itu bergaya menampilkan kepandaiannya itu. Paham ya? Nah, dalam masalah tersebut padahal enggak punya ilmu gitu loh. Sok tahu tok, paham ya? Tangan katanya nikmat katanya. Bal yadahu mabsutatan Bahkan kedua tangan dibentangkan, bahkan kedua tangan Allah taala dibentangkan. Itu bukan tangan katanya. Nah terus apa? Nikmat, sok tahu. Paham ya? Allah musta'an menampakkan seakan-akan pandai padahal mereka tidak pandai. Kita lihat, wa amma ahlul ilm rasikhuna fil ilm. Adapun ahlul ilm yang mereka mendalam ilmunya, fa innahum lam yata'arradu laha. Maka sesungguhnya mereka tidak ada satupun yang menentang terhadap apa? Terhadap ayat-ayat tersebut kal a'immatil a'lam seperti para imam na'am barakallahu fikum yang mereka apa na'am na'am orang para imam ahlul ilm wa minhum man huwa minal a'ajim ada juga di antara mereka yang dari kalangan ajim ada atau tidak imam ahlus sunnah dari kalangan ajim ada imam Bukhari imam Bukhari bukan dari orang Arab ya imam Bukhari dari apa dari Bukhara salah satu tempat nah daerah Rusia sana ya nah barakallahu fikum na'am jadi ada juga dari kalangan azim yang ahlu sunnah. Nah barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat. Lakin indahum basirah. Tapi walaupun dia azam, punya ilmu. Wa indahum ilm. Dan juga punya ilmu. Punya ilmu, punya pandangan yang tepat. Sesuai dengan dalil. Wa indahum rusuhun bil ilm. Dan mereka juga memiliki apa? Kedalaman dalam masalah ilmu. Lam yata'arradu Mereka tidak ada satupun yang menentang mengenai ayat-ayat Nah, berkaitan masalah sifat atau nama tersebut. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Berikutnya, wa inna ma ta'arrada laha haula'il ladina talawwasat fitaruhum. Dan hanya saja yang berani menentang ayat-ayat sifat adalah mereka-mereka yang telah terkotori fitrah-fitrah mereka. Asal usulnya manusia itu ketika awal dilahirkan itu suci fitrahnya sebenarnya. Paham ya? Cuman kadangkala kala karena orang tuanya punya pemikiran-pemikiran sesat, anaknya ikut-ikutan. Kan gitu. Biasanya yang namanya buah-buahan, kalau jatuh dari pohonnya, paham ya? Itu enggak jauh dari pohonnya biasanya. Kecuali kalau dibawa oleh apa? makhluk-makhluk yang lain. Paham ya? Nah, barulah nanti ketemu di sana, ketemu di sana. Wa illa pada asalnya kalau buah-buahan jatuh dari pohonnya itu ya enggak jauh dari pohonnya. Maksudnya kalau yang namanya anak itu biasanya Dilihat dari tipenya, gerak-geriknya, kemudian karakternya itu enggak jauh dari orang tuanya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajsani. Setiap orang itu awal mulanya dilahirkan dalam keadaan suci, fitrah. Paham ya? Pikirannya suci, ideologinya juga suci, enggak terkotori gitu ya. Tapi siapa yang mengubah? Fa abawahu namun kedua orang tuanya lah yang mengubahnya. Yahudi menjadi Yahudi, au yunasiranih atau menjadi Nasara, au yumajusanih atau menjadi Majusi. Orang tuanya barakallah fikum na'am. Biasanya kalau kedua orang tuanya preman misalkan naudzubillah, anaknya enggak jauh beda dengan orang tuanya. Biasanya seperti itu. Walaupun kadangkala ada juga yang beda, cuman seringnya seperti itu. Syahidnya di sini barakallah fikum. Nah, mereka-mereka yang telah terkotori fitrahnya, mereka itulah yang akan menentang dan melawan ayat-ayat sifat tadi itu. Wa taqaddarat afhamuhum dan juga apa? telah berantakan pemahaman-pemahaman mereka. Nah, bikoihil wasaninya baik dengan apa kotoran berhala yang mereka sembah, nah dan juga dan juga apa? Kohil kufur dan juga apa? Nam kotoran kekufuran. Kotoran yang bersifatnya mungkin nam bekas-bekas kekufuran atau nam berhala yang mereka sembah, wasaru yakulun mayakulun. Akhirnya apa? mereka mengatakan apa yang mereka katakan tanpa didasari ilmu. Apa tadi dikenal apa tadi? Yakhbituna khabta aswa. Mereka bertindak serampangan alias membabi buta tadi itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Lihat bagian atas, kalamnya siapa? Kalamnya Al-Imam Ibn Qudamah rahmatullahi alaih. Famimma ja'a min ayat sifat dan termasuk yang datang berkaitan masalah ayat-ayat sifat. Qauluhu ta'ala kita baca dulu, yaitu firman Allah taala, "Wa yabqa wajhu rabbik" dan tersisa wajah Rabbmu. Wa qauluhu ta'ala, "Bal yadahu mabsuutatan" masyaallah. Dan juga firman Allah taala, bahkan kedua tangannya dibentangkan. Dua ayat ini seringnya muncul dalam masalah pembahasan asma sifat, dua ayat ini seringnya muncul baik masalah al qaid kitab Al-Qawaidul Musla atau kitab Numatul Itiqad atau nanti kita setelahnya kita apa? Al-Aqidah Wasithiyah atau nanti berikutnya nambahkan apa Takrib Tatmuriyah atau kitab Tatmuriyah atau bahkan Aqidah Tahawiyah muncul seringnya. Paham ya? Berkaitan masalah ayat-ayat sifat ini. Karena mereka mengatakan wa yabqa wajhu rabbik tinggal tersisa wajah Rabbmu. Berarti wajahnya tok kata mereka. Allahul musta'an. Itu ucapan yang tidak pernah diucapkan oleh para sahabat. Kita tinggalkan, kita lihat Nah, apa yang disampaikan Syekh Saleh Fauzan, syarah nomor 84 perhatikan baik-baik yang punya kitabnya, Lamantaha min bayani manhajus salaf fi asma'illah wa sifatis syara'a Kembali ke ilmu nahmu perhatikan, jangan gagal paham, sudah belajar sampai kotor nada misalkan Alfiyah kok bingung, gagal paham. Kita lihat sini. Lamantaha min bayani manhajus salaf fi asma'illah wa sifatih. Tatkala beliau telah selesai menjelaskan prinsipnya para salaf berkaitan masalah nama-nama Allah dan sifat-sifatnya syara'a. Syara'a ini kemarin atau tadi sudah kami sebutkan, termasuk apa tadi? Siapa yang masih ingat termasuk apa? Antum? Termasuk afal asan, termasuk apa? Afal syuru', termasuk fiil-fiil yang menunjukkan apa? Al-bada'ah, pemulaian. Syara'atnya bada'ah Paham ya? Nah, karena apanul muqarabah itu enggak semuanya muqarabah. Ternyata dibagi juga di situ ada apanul syuru'. Paham ya? Nanti dipelajari dalam Mutamimah, Qatrun Nada, Alfiyah dan bahkan kitab-kitab berikutnya. Nah, kita lihat sini. Syar'a yadhkur amsilatan linususis sifati minal kita sunnah. Beliau mulai syara'atnya badaa ya. Beliau memulai menyebutkan contoh-contoh untuk dalil-dalil sifat dari Al-Qur'an dan As-Sunnah Masya Allah. Catatan Ya, syarah yang nomor 85 perhatikan baik-baik. Fakama ja'a min sifatillahi fil Qur'an al-wajha. Nah, sebagaimana yang telah datang nah barakallahu penyebutannya berupa sifat-sifat sifat-sifat Allah taala dalam Al-Qur'an adalah apa? Al-wajh. Namanya Yaitu wajah. Nah, ini kata mereka kalau seandainya wajah berarti mengharuskan nah barakallahu ada datnya. atau ada yang mengatakan wajah itu berarti dat. Itu perlu diperhatikan baik-baik. Kita lihat sini. Naam wasafallahu nafsa bi anna lahu wajhan. Allah Taala mensifati dirinya bahwasanya Allah Taala punya wajah. Sifat apa namanya ini? Sifat dzatiyah. Ingat-ingat kemarin kita jelaskan, sifat dzatiyah itu sifat yang bagaimana kemarin? Sifat yang la tangfak anil dzat. Sifat yang tidak terpisah dari zatnya. La yazal walam yazal mutasifan biha. Senantiasa terus-menerus Allah Taala tersifati dengannya namanya sifat dzatiyah. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Allah Taala mensifati dirinya bahwasanya Allah Taala punya wajah. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini akan hancur sirna. Wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram. Dan tersisa wajah Rabbmu nam yang memiliki kemuliaan dan juga keagungan. Paham ya? Kita lihat situ, wajhu rabbik, wajah Rabbmu. Nah, kita lihat Hada fi isbatul wajhi azza wa jal. Di dalam ayat ini ada penetapan wajah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sifat apa tadi? Sifat zatiyah. Sifat zatiyah, sifat yang apa senantiasa ada pada zat tersebut. Na'am barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala. Fasalafu qara'u hadil ayah. Maka para salaf membaca ayat ini walam yata'arradu Mereka tidak ada satupun yang menentangnya. Walam tuskil alaihim dan tidak ada para salaf yang merasa iskal. Wah, iskal ini. Masa sih Allah Taala punya wajah iskal katanya. Itu yang iskal itu orang belakangan. Kalau para salaf gak ada iskal karena mereka paham betul. Paham ya? Faham mereka itu. Nah, barakallahu fikum. Asbatuha kama Mereka menetapkan sebagaimana datangnya wajah ya wajah. Cuman wajah Allah taala gak seperti wajah makhluk. Selesai urusan. Mereka tidak orang-orang alubidah dolal mereka mau mengubah itu loh yang diinginkan wajah itu adalah keagungan zat Allah taala katanya. Allahul musta'an. Kita lihat sedikit lagi. Amma man jaa min ahli dalal Adapun orang yang datang dari kalangan ahli dalal fa innahum qalu maka sungguhnya mereka mengatakan al murad bil wajhi adzat. Ini bayangkan ini. Yang diinginkan dengan wajah itu zat katanya. Allahul musta'an. Zat ada sendiri, wajah ada sendiri. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Li'annana law asbatna al-wajha lil khaliq wa huwa mawjudun fil makhluq, la at-tashabuh bainal khaliq wal makhluq. Kata mereka, apa artinya? Dikarenakan kalau kita menetapkan wajah untuk Allah taala, yang mana wajah itu ada pada makhluk, berarti mengharuskan keserupaan antara makhluk dan pencipta kata mereka ini. Paham ya? Padahal benar atau tidak, Bang? Enggak benar. Sama nama tidak mengharuskan sama zatnya. Sama-sama punya wajah tapi enggak harus sama wajahnya. Contohnya Zaid dengan Mahmud. Zaid juga manusia, Mahmud juga manusia. Tapi apakah sama wajahnya Zaid dan Mahmud? Dikatakan tidak sama, tapi sama-sama wajah. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Taruhlah ada yang lain lah. Kalau seandainya orang ini masih ngayel, paham ya? Ngayal untuk mematahkan syubhat dia. Satu poin saja sudah Bapak punya wajah enggak, Pak? Punya kata dia. Nah, maaf ya Pak ya, kucing punya wajah enggak, Pak? Oh, punya Mas. Loh. Apakah wajah Bapak sama seperti kucing? Paham ya? Wah, dia marah-marah nanti. Wah, oh, enggak mungkin sama. Wajah itu enggak harus sama juga. Eh? Sama nama tapi enggak sama zatnya. Ya berarti sama juga. Wajah Allah Taala enggak sama dengan wajah makhluk selesai. Paham ya? Kalau dia enggak terima, apalagi Allah Taala gitu loh ya. Faham maksudnya ya? Bapak ini tadi enggak terima kalau disamakan wajahnya dengan wajah kucing. Namanya enggak sama kan? Enggak sama, tapi sama-sama namanya apa? Wajah gitu ya. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Nah, tanakut kontradiksi. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Maha agung Allah taala dari apa yang mereka apa? Yang mereka ucapkan. Fanaqul. Maka kita katakan kala sekali-kali tidak mungkin. La yalzam isbatul wajhi lillah li liwajhil makhluk. Tidak mengharuskan ketika menetapkan wajah untuk Allah taala sama eh, menyamakan wajah Allah Taala dengan wajah makhluk itu enggak harus. Banillahu jalla wa ala lahu wajhun yaliku bi Bahkan Allah Taala memiliki wajah yang layak sesuai dengan keagungannya wala na'lam kayfiyatah penting dan kita tidak mengetahui bagaimananya. Bagaimana ya wajah Allah Taala? Wallahu a'lam. Ingat-ingat, ahlus sunnah kalau sudah masuk ke kaifiyah bagaimana? Wallahu a'lam. Tapi makna menetapkan atau tidak? Menetapkan. Kalau tidak menetapkan makna seperti siapa? Seperti kelompok apa kemarin? Kelompok apa? Alhamdulillah. Allah Taala punya wajah enggak? Punya wajah. Maknanya apa ya wajah? Wallah alam katanya. Kelompok apa kemarin? Ewanam al-mufawwidah. Kelompok al-mufawwidah. Eh, kata mereka dikit-dikit wa fawwidu amri ilallah katanya dan aku serahkan semua urusanku kepada Allah Taala. Sampai makna pun diserahkan juga. Itu keliru. Ahlu sunnah menetapkan makna kaifiyah wallahu a'lam. Coba sekarang satu percobaan. Nah barakallahu Antum ya, antum tak coba, antum. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia atau tidak? Kapan? Seperti malam terakhir. Turun itu maknanya apa ya maknanya? Wallahu Nah itu famidah <laughs> Kalau wala alam apa itu hal makna alam. Allah telah turun ke langit dunia enggak? Turun seperti malam terakhir. Makna turun apa? Ya, turun yang layak sesuai dengan keagungan Allah Taala. Bagaimana turunnya? Wala alam itu sunnah seperti itu. Kalau sudah makna ke wallah alam itu mufawidah nanti hati-hati. nah ikhwan fi din azza kita lihat dikit lagi. Wala na'lam tah dan kita tidak mengetahui bagaimananya bentuknya kita enggak tahu. wali makhluqin wajhun yaliqu bihim. Dan untuk para makhluk juga memiliki wajah yang pantas yang layak untuk makhluk tersebut. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fillah azzallakumullah karena pembahasan berikutnya panjang mengenai ayat bal yadahu mabsuutatan insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang biiznillah azza wajal rasulullah azza wajalla bimanihi wa karamih an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardah wa nasallahu azza wajalla an yujannibana 'ala fitan ma dhahara minha wa ma batan walhamdulillahi rabbil alamin